<clears throat> Pada pertemuan telah sudah kita sebutkan empat perkara yang wajib kita mempelajarinya yaitu yang pertama berilmu dan ilmu ini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala yaitu ilmu tentang mengenal Allah kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW demikian juga mengenal agama Islam dengan dalilnya. Dengan dalil-dalil, dengan alasan-alasannya. Dan tiga perkara ini, ilmu tentang tiga ini nanti akan dibahas panjang lebar di dalam pembahasan berikutnya. Kemudian setelah itu, setelah berilmu, kemudian beramal, kemudian ketiga berdakwah, kemudian yang keempat bersabar. Kemudian disebutkan oleh beliau di antara dalilnya ya apa yang dipakai oleh Imam Bukhari Allah Taala yang nanti kita akan sebutkan. Demikian juga Ucapan, ucapan Imam Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Lau ma'an salallahu hujatan ala khalqihi ila hadhi surah lakafathum. Kalaulah Allah tidak menurunkan hujah ataupun alasan atas makhluknya kecuali surat ini niscaya akan mencukupi mereka. Mananya adalah benar tetapi disebutkan oleh para ulama ya bahwa ini tidak didapat di buku-bukunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Mananya, ya maknanya, kalau itu berupa anjuran untuk seorang berpikir, memperhatikan surat Al-Asr, ya innal insana wal asri innal insana lafi khusr ila ladina aman wa amlu solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Kalau seorang perhatikan dengan benar-benar perhatikan akan mencukupi. Maka mana seperti ini insya Allah benar. Ya, kalau itu berupa anjuran untuk memperhatikan surat ini Tentu saja dengan perhatikan surat-surat yang lain, yang lain dalam Al-Quran. Bukan berarti kemudian cukup kita surat ini dalam artian tidak butuh kepada ayat yang lain atau surat yang lain. Bukan sama sekali. Tapi untuk memikirkan, demikian juga untuk kemudian memperhatikan surat ini tentang orang-orang yang rugi, yaitu apa yang Allah sebutkan tadi, maka ini cukup. Karena disebutkan Al-Quran itu terdiri atas tiga hal, sudah kita sebutkan yaitu tentang tauhid yang pertama, yang kedua tentang kisah-kisah orang terdahulu, kemudian yang ketiga tentang hukum-hukum. Kalau kita perhatikan surat Al-Asr tidak ada disebutkan di situ hukum-hukum. Ya, hukum tentang bagaimana tata cara berwudu umpamanya Allah sebutkan di beberapa ayat di Al-Qur'an. Kita kuntum ila sholati faksinu wujuhakum ila akhirih. Demikian juga tentang masalah yakni orang melakukan ibadah haji demikian juga tentang permasalahan yakni talak dan sebagainya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sehingga kalau dimaknakan tidak butuh kepada surat yang lain ya cukup dengan Al-Asr Al saja maka itu tidak benar kemudian <clears throat> kita sebutkan berikutnya ya kita lanjutkan wa qala Al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul di sini ini beliau menjadikan ucapan Imam Bukhari ini sebagai dalil bahwa untuk kita mempelajari empat perkara tadi. Berilmu, beramal, berdakwah, demikian juga bersabar. Demikian juga tentang pentingnya ilmu. Ini dalilnya adalah yang akan beliau bawakan. Adapun secara keseluruhan yang empat tadi itu beliau bawakan dalilnya surat Al-Asr. Adapun pentingnya ilmu, mendahului amal dan sebagainya, ini dalilnya. Wakil Bukhari Imam Bukhari rahimahullah taala tidak, tidak asing bagi kita Imam Bukhari. Saya usah menyebutkan ya namanya yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah Al-Bukhari. Kalau kita ingin panjang lebar tentang Imam Bukhari ini disebutkan oleh Ibn Hajar di dalam Hadyusari. Ya, bimbingan orang yang berjalan. Ini pembukaan Fathul Fathul Bari. Kalau kita mau cerita banyak Imam Bukhari ini ya bisa dilihat di terjemahan-terjemahan biografi yang ditulis oleh para ulama. <clears throat> di antaranya Ibnu Hajar tentu saja karena beliau adalah pensyarah dari Sahih Bukhari. Al-Jami' Al-Sahih Al-Mukhtasar Al-Musnad min ayami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku yang ditulis Imam Bukhari itu Sahih Bukhari. Oleh karena itu Imam al Habib bin Hajar termasuk orang yang benar-benar menjelaskan atau mensyarah Sahih Bukhari demikian juga menjelaskan keadaan Sahih Bukhari. Bahkan membela mati-matian apa yang Imam Bukhari berpendapat. Ketika sebagian ulama mengkritik buku beliau, ya, karena amanah bukan karena benci dan ingin menghancurkan Sahih Bukhari tidak, karena amanah ilmu. Seperti Imam Daruqutni, demikian juga Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, demikian juga yang lainnya. Ini beliau Imam al habib bin Hajar membela mati-matian di ya istilah kita terhadap apa yang berpegang padanya Imam Bukhari. Semua kritikan ulama beliau gila. Walaupun kalau kita lihat di Haji Yusari sendiri, beliau ketika kritikan itu benar-benar pedas, benar-benar yakni dengan dalil yang kuat, beliau akhirnya mengalah. Wa jawab alaihi asifun atau semakna itu. Dan untuk menjawabnya sulit. Ini maknanya memang benar bahwa Imam Bukhari salah dalam hal ini. Memang benar hadis ini adalah doif yakni mengakui Ibnu Hajar tidak mampu untuk membela Imam Bukhari dan mengakui bahwa ada di antara Sahih Bukhari itu hadis yang doif, Walaupun sedikit sekali. Ya, demikian. Imam Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mukir Al-Bukhari, kunyahnya Abu Abdillah. Dan disebutkan bahwa beliau dari keturunan orang Arab. Ya, alam demikian. mulidah bi Bukhara dilahirkan di Bukhara. Bukhara itu di daerah Rusia sekarang ini. Dan dulu, dulu kita ada teman-teman dari Rusia dari tempatnya Imam Bukhari ini. Di Syawal, bulan Syawal sana arba watisin wa mi'ah 194. <clears throat> Nasa yatiman, Sungai saya Utsaimin, beliau tumbuh dalam badan yatim yatim, tidak mempunyai bapak, meninggal bapaknya. Ya, fi hijr walidatihi, dalam asuhan ibunya Sebutkan Imam Bukhari dulu pernah buta ketika kecilnya. Ya, kemudian berdoa ibunya ini sampai kemudian Imam Bukhari sembuh dari penyakitnya. Ya, demikian. Walaupun tidak e, dari lahir buta enggak, ya ini ketika kecil kemudian buta beliau kemudian berdoa ibunya dan sembuh. <clears throat> Demikian juga disebutkan bahwa di beberapa biografi orang tuanya itu benar-benar memilihkan untuk Imam Bukhari itu rezeki yang halal. Ya, demikian. Demikian juga Imam Muslim disebutkan juga orang tuanya demikian. Sampai disebutkan tidaklah aku memberikan makan untuk anakku kecuali dari yang halal. Demikian disebutkan ucapan dari ya terjemahnya Imam Bukhari ini. Ya, ini bapaknya Ismail ini. tuh yang meninggal rahimahullah taala di Kortang. Ya, di daerah namanya Kortang, Baldah suatu desa suatu tempat ala farsah ini dua farsah min samarkan dari daerah Samarkandi ya Laila Idul Fitr ya ketika malam Idul Fitri sana sit wa khamsin wa mi'atain 256 ini kalau mau panjang lebar bisa dilihat di buku beliau Im Al hafidh Najar taala jadi Imam Bukhari pernah mengatakan babul babul ilmi al qawli wal amali bab ilmu sebelum berkata dan berucap jadi berimul dulu. Sebelum ngomong, sebelum berbicara. Demikian juga berbuat. Wadalilu qaulu ta'ala, ucapan wadalilu qaulu ta'ala ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dambik. Fa'lam fil amr, perintah. Ketahuilah, belajarlah. Berarti menunjukkan apa? Berilmu dulu, belajar dulu ya annahu la ilaha illallah sungguhnya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala sebelum berucap la ilaha illallah demikian juga beramal dengan kandungan la ilaha illallah harus apa berilmu dulu belajar ya ini istimbat pengambilan hukum dari Imam Bukhari bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kita harus belajar dulu baru kemudian berbicara apalagi kemudian beramal dan sebagainya wastaghfir dan minta ampun pada Allah untuk dosamu. Kemudian berkata di sini, ya ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Fabada'a bil ilmi qabla al wal amali." Maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan berilmu sebelum berucap dan berbuat. Adapun di dalam Fathul Bari disebutkan oleh Munajjar ucapan yang yang asli dari ucapan Imam Bukhari disebutkan ini bab yang 10 yang ke-10 di Kitabul Ilmi, kitab yang kedua. Ya, kitab, yang ketiga. Ini dalam saya Bukhari, kitab yang pertama itu Batul Khalq. Ini awal penciptaan, kemudian Kitabul Iman, kemudian Kitabul Ilmi. Sebutkan di bab yang 10, Babul Ilmu al Qawli wal Amali. Ya. Dikatakan babun, kenapa dibaca babun? Ini di situ dimaksudkan dipotong. Ya, sebenarnya sih e, bisa dilanjutkan babul kitab, bab kitab ini mamanya Tapi dihapuskan mudhof sehingga dibaca dengan babun. Al ilmu berarti mubtada. Al ilmu qabla qawli wal amali. Kan kadang gitu orang. Kenapa dibaca babul ilmu? Kan kalau mudhof kan kasroh kan itu. Yang dimaksudkan tadi babun. Babun ada yang dihapus di situ. Kemudian diawali dengan mubtada al ilmu. Ya, berilmu atau ilmu sebelum berucap dan berbuat. <clears throat> Ya. Kemudian liqaulillah taala. Jadi Imam Bukhari mengucapkan apa? Kalimat liqaulillah. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Hab beliau langsung menambahkan wa dalilu qaulu taala supaya lebih kuat. Dalilnya ini kan itu. Kalau Imam Bukhari mengucapkan liqaulillah karena ucapan Allah Subhanahu wa taala fa'lam anahu la ilaha illallah. Itu aja sudah. Kemudian Imam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan bada'a bil ilmi. Maka Allah mengawali dengan ilmu. Nah, demikian. Ini aslinya demikian lafadznya. Kemudian juga Ibn Allah taala bahwa ilmu itu adalah syarat ya belum menukilkan ucapan para ulama ilmu itu syarat sahnya ucapan dan perbuatan ya tidak dianggap ucapan dan perbuatan kecuali dengan ilmu ya bisa ditulis ucapan dia Hajar Kalau ilmu munir sebagian mengatakan munajir. berkata munajir Munayir bihi, ya bisa langsung ditulis Beliau Imam Bukhari berkehendak dengannya, anal ilma sungguhnya ilmu itu syaratun fi sihhatil qaul wal amal. Ilmu itu syarat. Ilmu itu syarat sahnya ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan kita, perbuatan kita itu sah apabila dilandasi ilmu. Fala ya'tabironi ilabihi. Maka tidak dianggap ucapan dan perbuatan itu kecuali dengan ilmu. bahwa mutakodimun alaihima maka dia mendahului ucapan dan perbuatan ilmu itu mendahului ucapan dan perbuatan Di li'anahu musahihun liniyah karena ilmu itu yang membenarkan niat niatnya ikhlas enggak diandasi ilmu bahwa sungguhnya seorang kalau beramal itu ria ataupun sum'ah tidak ada manfaatnya ya walaupun banyak ya Allah sebenarnya tidak menerima bahwa termasuk dosa syirik termasuk perbuatan syirik yang bisa menghapal, menghapuskan amalan kalau tidak ampuni Inna wa jadi ilmu itu yang benarkan niat ya liniyah al musaihah lil amal ilmu itu membenarkan untuk niat yang benarkan amalan ya enggak dengan niat yang benar amalan pun benar kalau niatnya sudah enggak benar untuk apa berbicara amalan karena syarat diterima amalan itu ada berapa dua niat dan mengikuti sunnah nabi Ya, amalan itu bisa diterima oleh Allah kalau niatnya benar dan sesuai dengan bimbingan Nabi. Jadi ilmu itu membenarkan niat, yang dengarnya yang dengannya itu membenarkan amal. Atau ilmu itu membenarkan niat, demikian juga membenarkan amalan. Ya demikian. Bisa dimanakan tadi bahwa dengan ilmu itu niatnya menjadi benar, yang dengan benar niat itu amalan diterima. Bisa juga bahwa ilmu itu membenarkan meluruskan niat demikian juga meluruskan amalan. Ya demikian. Jadi tidak dianggap ilmu demikian juga amal kecuali dengan eh, tidak dianggap yakni ucapan demikian juga amal kecuali dengan ilmu. Karena ilmu itu membenarkan niat dan ilmu itu juga membenarkan amalan. Meluruskan niat dan meluruskan amal. <clears throat> dan ini disebutkan oleh beliau Ya, Ibnu Hajar menukilkan di sini menyebutkan kenapa menyebutkan hal ini? Karena ya, karena bal musone pada dzalika hatta la yasbuk ila sampai tidak terbetik di dalam pikiran kita min qaulihim ucapan mereka. Apa ucapan mereka itu? Sering kita dengar. Ucapan mereka itu enal ilma la yang ila ilabil amal. Kan sering kita dengar. Ya, sesungguhnya ilmu tidak bermanfaat kecuali dengan amal. Ucapan ini sebenarnya ada sisi benarnya. Ilmu itu tidak bermanfaat. Sudah kita bahas juga bahwa buah atau manfaat ilmu itu dengan amalan kan gitu. Tapi kadang-kadang ucapan ini sesungguhnya ilmu tidak bermanfaat kecuali dengan amal. Ilmu itu tidak ada manfaatnya kecuali dengan amal. Seakan-akan apa tahwinu amril ilmi, seakan-akan meremehkan perkara ilmu. Batasahul fitulabi dan bermudah-mudah untuk mencarinya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan Ya, ilmu tidak ada manfaatnya tanpa amal kan itu. Seakan-akan ada unsur merendahkan ilmu dan memudah-mudahkan untuk mencari ilmu kan itu. Wah, untuk apa kamu eh, ilmu-ilmu-ilmu kalau tidak ada amal kan itu. Seakan-akan apa? Amal lah kan gitu. Ada ada bisikan seperti itu. Ya, seakan-akan meremehkan perkara belajar dan mencari ilmu tersebut. Maka beliau sebutkan hal hal ini. Ya, demikian. <clears throat> Jadi demikian ucapan Imam Bukhari rahimahullah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab <clears throat> bahwa ilmu itu penting. Ilmu itu meluruskan membenarkan niat yang dengannya dengan niat yang benar itu membenarkan amalan. Atau ilmu juga bisa membenarkan niat dan membenarkan juga amalan. Kemudian berikutnya beliau sebutkan sekarang permasalahan berikutnya tiga perkara juga yang kita harus mengetahui. Kalau yang telah lewat kan empat. <clears throat> Sekarang ini tiga. Permasalahan yang lain. Ya, permasalahan yang lain. Ya, tiga perkara yang harus kita ketahui di sini dan beramal dengannya. Ya, nanti akan disebutkan kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua ini tidak dalam wadah sia-sia. Bahkan Allah merintahkan Rasul untuk membimbing kita semua ke jalan yang lurus. Ya, yang kedua, ya nanti akan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk kemudian kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Kemudian yang ketiga, nanti bahwa seorang yang dia itu sudah beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak boleh mencintai orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Ini permasalahan al-wala wal barok, cinta dan benci. Tiga perkara ini yang boleh akan sebutkan. <clears throat> Qala Ramadana ta'ala i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Sudah kita sebutkan ya ucapan ini di awal bahwa sepantasnya orang yang mengajar atau mungkin orang yang menulis untuk mendoakan orang yang dia dia yakni ajar demikian juga orang yang akan membaca buku dia dengan kebaikan rahimakallah semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau walaupun juga untuk dia mendoakan diri dia juga ya tentu saja untuk mendahulukan diri dia sendiri Ya itu tentu, tentu saja untuk kemudian seorang itu mendoakan untuk kebaikan bagi diri, diri dia sendiri. <clears throat> Ini sudah lewat pembahasannya. Ketahuilah semoga Allah hormati engkau. Anu yajibu ala kulli muslimin wal muslimatin. Sungguhnya sungguhnya dia ya sungguhnya wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan ya ta'allum salas ma hadhil masail untuk mempelajari tiga permasalahan-permasalahan ini. Ya, wajib mempelajari hal seperti ini. Wal amalu bihina dan beramal dengannya. Wajib mempelajari tiga perkara yang tadi kita sebutkan ringkasannya tadi dan beramal dengannya. Berilmu kemudian mengamalkan. Berilmu dengan ayat-ayat yang beliau bawakan di dalam tiga perkara ini kemudian melakukannya. Al-ula yang pertama, Anallaha aku sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan jelas ya Syekh Utsaimin belum menyebutkan secara sam'i kalau kita membaca sarah beliau secara sam'i yakni secara Al-Qur'an itu menyebutkan memang Allah itu menciptakan kita. Demikian juga secara secara akli, secara akal. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu itu dalilnya bisa secara Al-Qur'an yaitu sam'i didengar dari ayat Al-Qur'an bisa itu akli, secara akal. Ya, bisa ditulis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita itu bisa dengan apa? Dari sisi sam'i. Apa itu sam'i? Sam'i itu dari sami'a ah, mendengar. Maksudnya apa? Ini kita mendengar dari ayat Al-Qur'an. Itu namanya sam'i. Ya, bisa dari sam'i yang didengar dari Al-Qur'an, bisa Al-Qur'an itu sudah menyebutkannya, bisa akli secara akal. Secara sam'i, yakni apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali Surat Al-An'am ayat yang kedua, "Huwallazi khalaqakum min tinin." Dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari tanah. Ya ini Nabi Adam, bapak kita semua ini diciptakan dari tanah. Ya, demikian. Demikian juga surat Al-A'raf dan banyak yang lain. Walaqad khalaqnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian, jelas. Kemudian secara akal ya, secara akal bainal insana lam yakhluqu nafsahu. Seseorang tidak bisa menciptakan diri sendiri diri dia sendiri. Tidak mampu kita menciptakan diri kita sendiri. Ya, demikian. Nabi Adam alaihissalam bapak kita semua itu tidak menciptakan diri dia sendiri. Li'annahu qabla wujudi Adam karena manusia ini sebelum adanya dia dia itu tidak ada. Gimana dia menciptakan uh, dirinya sendiri mau dia itu tidak ada asalnya kan itu secara akal kan itu. Ya demikian. Apalagi Al-Quran pun menyebutkan di surat Tur ayat yang ke-35. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu am hum al khaliqun? Apakah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Ya, enggak. Tidaklah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri. Itu ya. Jadi Allah Swt menciptakan kita. Ini yang pertama cipta, kita ketahui dan amalkan. Wa demikian juga memberikan rezeki kita. Ini jelas secara ayat pun banyak <clears throat> Inna Allah huwa razak udul kuatil matin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah dat pemberi rezeki. Razak wasan fa'al mubalaghah. Yani maknanya berlebih-lebihan. Sungguh. yani benar-benar zat yang memberikan rezeki. Zul kuah punya kekuatan. Al-matin yang kokoh. Demikian juga ayat yang lain. Ya demikian. Demikian juga secara Hadis Nabi sebutkan hadis Abdul Mas'ud radhiallahu anhu Qarin Muslim Fayu maru bi arba'i kalimatin. Nabi SAW kemudian menyebutkan maka setelah 120 hari diperintahkan malaikat ini untuk menyebutkan empat perkara. Bikat bi rizkihi. Tuliskan rezekinya. Siapa menuliskan? Allah. Allah yang berikan rezeki. Ya. Malaikat yang menulis. Ya demikian. Allah memerintahkan malaikatnya. Ini jelas berarti apa rezeki sudah Allah tentukan oleh memberikan rezeki. Demikian juga empat perkara itu selain rezeki wa ajali, ajalnya wa amali dan amalannya wa amsaidun am saidun, celaka atau bahagia dia sudah dituliskan. Secara akal juga ya. Secara akal kita tidak mungkin hidup kecuali dengan makan. Siapa memberikan makan? Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Jadi Allah lah yang menciptakan kita wa dan demikian, juga memberikan rezeki kita. Walam yatruk hamalan Allah tidak membiarkan kita hamalan sia-sia. Allah tidak menciptakan kita ini dalam dan sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan bahkan mengutus kepada kita para rasul. Di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dalam badan sia-sia disebutkan di Adwaul Bayan oleh Imam Masyuki rahimahullah taala ketika menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Afahasibtum annama khalaqnakum abasan Apakah kalian menyangka sesungguhnya kami menciptakan kalian abasan sia-sia. Demikian juga kalau dalam buku ini hamalan. Apakah manusia itu menyangka bahwa kami menciptakan mereka dalam keadaan sia-sia? Waanakum anakum wa anakum eh, sungguhnya kalian, sungguhnya kalian itu kepada kami tidak dikembalikan. Yani kalian tidak kembali kepada kami. Tidak, kita semua akan kembali kepada Allah SWT. Kalau kita orang yang beriman meyakini ayat ini. Jelas sekali. Ya, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah sebutkan, wattaqu yauman turja'una fi Allah. Hati-hatilah kalian dengan suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan oleh Al-Imam Syingkiti, apa hasibtum? Apakah kalian menyangka itu al-istifham di sini lil ingkar? Yani Allah ingin mengingkari. Ya, ini tidak sama sekali bahwa kemudian kami menciptakan kalian itu sia-sia tidak. Ini apa hasib tuh? Apa kalian menyangka? Ini maknanya mengingkari. Ya istib, istibham lil ingkar. Ya demikian. Ya ini adonantum anakulaknakum abasan lalikmah. Apa kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia tidak ada hikmahnya? Wa anakum la tarji'una dan kalian tidak kembali kepada kami yaumal kiamat pada hari kiamat pada hari kiamat fanujazikum kami akan membalas kalian ala amalikum terhadap amalan-amalan kalian apabila bagus maka dibalas dengan bagus apabila jelek dibalas dengan jelek ya demikian Thumma nasaha jalla wa'ala nafsa umanin Allah mau membersihkan, mensucikan dirinya sendiri. Dengan apa kalimat setelahnya? Fata'alallah al-malikul haq. Maha suci Allah SWT, Maha tinggi Allah SWT. Al-malik, raja yang benar. La ilaha illa huwa. Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Arsyil Karim. Rabbnya Arsy yang Maha Mulia. Ya demikian. Ya di sini ayatnya jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita ini abasan. Sia-sia, tidak ada hikmahnya, tidak akan dibalas. Ya. Ya demikian. Jadi ini semua adalah e, salah yang mengatakan Allah menciptakan sia-sia itu adalah salah. <clears throat> Udah bukan ucapan Imam Al-Qurtubi Wal abas itu filogoh laib permainan. Ya. Kemudian disebutkan beberapa ayat yang mendukung pendapat tersebut. <clears throat> Kemudian disebutkan bal arsala ilaina rasulan bahkan Allah SWT mengutus kita kepada kita semua itu rasul. Allah tidak menciptakan kita ini sia-sia ya seperti hewan ternak dan sebagainya mati mati sudah selesai tidak dibangkitkan tidak dibalas tidak ya bahwa kita nanti akan dibalas apa yang kita lakukan termasuk perkara beriman kepada perkara gaib bahkan Allah mengutus kepada kita semua itu rasul dan rasul sebagaimana kita ketahui yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada umatnya dan disebutkan jumlah para rasul itu ya, dalam hadis yang sahih ya Allah alam disebutkan di sini riwayat Imam Ahmad radhiyallahu taala dari hadis Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu Ya bisa ditulis ini hadis yang sahih sekali Syekh Albani. Hadis oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu kam wafa'a iddah al-anbiya?" Berapa wahai Rasulullah jumlah para nabi? Ya. Kalau Nabi menjawab dengan Rasul. Qala mi'ah alf arba isrun alfan ar-rusul. Jadi sebanyak ya Nabi sebanyak berapa? 124 ribu. Ini. Ya, jadi Nabi di situ 124 ribu. Sebenarnya mengatakan ini Rasulullah seperti ini jumlahnya juga 124 ribu. Tapi kita mengatakan di sini ulama ya bahwa jumlah Nabi 124 ribu. <clears throat> minta lika salas mi'ah wa khams asyarah Jaman gofiron. Dari mereka itu ada 315. <clears throat> Ya, jumlah yang banyak. Nah, inilah Rasul. Ya, 315 Rasul. Nah, itu. Yang dalam Al-Quran disebutkan ya, sekitar 25. Demikian juga dari hadis-hadis yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kita kenal nama Nabi dan para Rasul itu. Kemudian juga mujizat-mujizat mereka. Ya, demikian. Dan di situ banyak ayat menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat itu rasul walaqad ba'atsna fi kulli umatin rasulan an ibudullah wajtanibu tagut. Sungguh kami telah utus di setiap umat itu rasul. Apa perintah mereka? An ibudullah wajtanibu tagut. Untuk mereka menyembah Allah ya Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Ya, tagut itu yang melampaui batas ya melalui melalui batas bukan nanti di seluruh selasa di akhir itu pemimpinnya itu ada lima di antara iblis iblis itu pemimpin dari togut demikian juga orang yang diibadai dan dia ridho seperti Fir'aun ya demikian ini segala sesuatu yang melampaui batas mantajawasa kulu mantajawasa haddahu ya semua yang di itu melampaui batasnya itulah togut jadi demikian. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus suatu umat kecuali di situ ada rasul. Demikian juga wa in wa in min ummatin ila khalafiha nadhir. Demikian juga in auhayna ilaika kama auhayna ila nuh wa nabiyina min ba'di dan yang yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita Demikian juga memberikan rezeki, kemudian tidak meninggalkan kita dalam keadaan sia-sia. Bahkan mengutus kepada, kepada kita semua Rasul. Faman atau ahu dakul jannah. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul, dakul jannah akan masuk dalam surga. Faman asau dakul anar Dan barang siapa bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya di sini berarti kembali kepada domirnya kepada Rasul. Faman atau barang siapa yang taat kepada Rasul, dakul jannah. Masuk surga. Wa asau dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka masuk dalam neraka. Di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas dalam Sahih Bukhari. <clears throat> ya, bisa ditulis hadisnya semua Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk dalam surga. Ilaman abah kecuali orang yang tidak mau menolak. Aneh kan? Dia tidak mau masuk dalam surga ini. Ini suatu yang aneh. Nabi mengatakan setiap umatku masuk dalam surga. Kecuali yang dia itu tidak mau. <clears throat> Kemudian berkata para sahabat, Kila man ya Rasulullah, siapa yang dia itu tidak mau? Man atau ani dakul jannah, barang siapa yang taat padaku masuk surga. Wa man asohi asoni dakul nar dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia masuk dalam neraka. Yang taat kepadaku masuk surga ya dan barang siapa yang dia itu bermaksiat kepadaku maka dia masuk dalam neraka. <clears throat> dan taat kepada Allah ya dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahkan menjadi sebab untuk Allah Subhanahu wa taala mencintai dia Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, insyaallah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Demikian juga ya mengampuni dosa-dosa kalian. <clears throat> Cukup tadi apa yang yang disebutkan oleh Nabi SAW di hadis tadi hadis Abu Hurairah radhiallahu <clears throat> Kemudian ya disebutkan di sini Paman atau ani anidakul jannah barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk dalam surga. Ustaz Utsaimin apa yang Allah sebutkan di surat Al-Imran ayat yang ke-132. Wa Allah wa rasul la'alakum turhamun. Taatlah pada Allah dan Rasul kalian mesti dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa may illah wa rasulahu yudhilu jannatin tajri min tahtiha anhar barang siapa yang taat pada Allah dan rasulnya Allah akan masukkan dia ke dalam kebun-kebun surga-surga yang mengalir di bawahnya itu al-anhar. Sungai-sungai khalidina fiha kekal mereka di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim dan itu adalah keberuntungan yang besar. Kemudian juga waman asoid, waman asauda nar barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi SAW maka dia masuk dalam neraka. Wa dalil qaulu ta'ala. Kemudian boleh menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalil dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala inna arsalna ilaikum rasulan. Sungguhnya kami utus untuk kalian rasul. Ini jelas berarti kepada kita semua ini telah diutus rasul itu Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Syahidan alaikum sebagai saksi atas kalian Kama arsalna ila fir'auna rasulah sebagaimana kami utus kepada Fir'aun rasulan, rasul. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun dan kaumnya itu ya yaitu suku Kipti, orang-orang yang tinggal di Mesir dan di situ juga ada Bani Israel, ya, keturunan Nabi alaihissalam. Dan waktu itu orang-orang Bani Israel jadikan apa? Jadikan budak atau semisal itu orang-orang yang tertindas dan eh, walaupun di antara mereka itu ada korun, korun termasuk Bani Israel, tapi dia mempunyai harta yang banyak juga. Ini iya, namanya yang dijajah kadang kan itu, ada juga yang kaya. Ini di sini Allah mengutus kepada Fir'aun Rasul yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunur Rasulah. Maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut. Ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdan wabilan. Maka kami hukum dia Fir'aun ini dengan ahdan, dengan hukuman, siksaan wabilan yang berat. Ya, demikian. Surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 sampai 16. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kepada kita semua Nabi Muhammad SAW. Demikian juga umat-umat sebelumnya. Walaupun di situ ada juga kita harus meyakini adanya yakni masa fatrah. Ada juga yang tidak di situ eh, Rasul kepada mereka itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin orang-orang di pedalaman tidak mengenal dakwah sama sekali ada. Ya. Dan itu pun Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang seperti ini ya orang yang dia itu dalam keadaan disebutkan dalam keadaan gila sampai dia itu balik dalam keadaan gila. Demikian juga orang ini ashabul fatrah ini tidak ada rasul diutus kepada mereka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. secara umum mereka itu diutus rasul tapi ada juga yang tidak ada kepada mereka itu rasul. Seperti tadi kita sebutkan tempat-tempat pedalaman mungkin tidak ada dakwah sampai mereka sama sekali. Maka itu nat tadi orang ini seperti ini tadi semua dalam hadis bahwa mereka nanti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih. Orang yang gila tadi sampai balik sampai meninggal gila terus. Nah, demikian juga tadi orang tidak sampai dakwah, maka nanti akan diperintah untuk masuk dalam neraka. Maka yang mau masuk dalam neraka dia nak masuk dalam surga. Yang tidak mau masuk dia masuk neraka. Ya, ada disebutkan bahwa kalian diperintahkan untuk masuk neraka tidak mau. Ya, diperintah untuk masuk ke api tidak mau. Ya, diperintahkan masuk untuk ke api tidak mau. Apalagi kemudian diperintahkan dengan perintah-perintah yang lain. Maka mereka yang tidak mau masuk ke dalam api itu nanti masuk neraka. Itu disebutkan tentang orang-orang seperti ini. Kemudian disebutkan ya tentang Firaun ini di ini saya ya, sebutkan oleh Ibnu ramadhan Ta'ala tentang Fir'aun ini <clears throat> wa kana Fir'aun al-malik wa Haman al-wazir Allah sebutkan di surat ya di Qasas ya demikian juga disebutkan di sini surat ya Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun Fakalu sahirun kadzab. ya Al-Ghafir, sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat ayat kami dan sultan kekuatan yang jelas kepada Firaun dan Haman dan Korun. Ini. Sebutkan oleh Ibnu Katsir, bahkan Firaun Malik. Firaun ini adalah rajanya. Ya, Firaun ini rajanya, Haman wazir menterinya. Bahkan kana Korun Israilian. Korun tadi yang Allah sebutkan di surat Al-Qasas itu ya bahwa dia termasuk umatnya Nabi Musa. Ya. Nanti kalau Allah sebutkan di surat di akhir surat Al-Qasas ya, inna Qaruna kana kaumi Musa. Korun itu dari kaumnya Nabi Musa jelas. Sehingga di sini Ibnu mengatakan rahimahullah taala di Bidayah wa bahwa Firaun ini raja, Haman ini menterinya yang diperintah oleh Firaun untuk membuat bangunan yang tinggi. Ya, fa'atalu ila ilahi Musa. Aku akan melihat di mana itu sembahnya Musa. Eh, menyombongkan diri Firaun. Sebenarnya mengatakan itu bangunannya ada di Mesir itu yang ada matan piramid atau ada patungnya itu apa e, singa kepalanya manusia kan itu. Ada sampai sekarang kan itu. Dan disebutkan Firaun itu sebagian ulama menyebutkan itu adalah gelar untuk raja-raja Mesir. Ya, Firaun. Ya bisa ditulis bahwa Firaun itu rajanya orang-orang Mesir. Adapun rajanya orang-orang Persia apa? Ya. Ya orang-orang Persia itu rajanya disebutkan Kisro. Kemudian kalau orang-orang Romawi itu rajanya namanya apa? E, Kaisar. Ya. Sedangkan di zaman Nabi namanya Heraklius. Jadi dia punya nama. Gelar-gelarnya itu Kaisar. Kaisar. Ya demikian. Kalau uh, yakni Mesir yaitu Firaun. Ya, di situ ada nama-namanya Firaun itu. Yang di zaman Nabi Musa itu disebutkan itu uh, Firaun keempat namanya Ramses. Mereka mengatakan seperti itu. alam. Kalau orang-orang yakni uh, ratu ya di Sabak ya demikian. Ada Tuba dan sebagainya. Kemudian kalau di Ethiopia itu kan kerajaan eh, Habasyah itu adalah Najasyi. Gelarnya raja-raja di Ethiopia, Habasyah di zaman Nabi itu gelarnya adalah apa? Najasyi. Namanya adalah Ashamah. Paham? Jadi mereka punya gelar-gelar seperti tadi kaisar. Tapi ketika di zaman Nabi itu orangnya namanya Heraklius. Demikian juga ketika di e, Nabi mengirimkan surat untuk raja-raja yang ada di Ethiopia, Habasyah itu gelarnya mereka adalah yakni Najasi, Namanya Ashamah. Yang meninggal itu yang Allah sebutkan di surat Yani Al-Maidah, "Wa idha sami umma unzila ila rasul taro yanum." tapi itu dam'i imi maruf minal hak itu namanya adalah Ashamah. Yang kemudian masuk Islam tidak ada yang tahu sampai Nabi menyolatkan sholat goib. Itu namanya Ashamah. Itu ya. Kalau e, Romawi tadi namanya Heraclius, Herakl, Azimu Rum, ya, rajanya Romawi. Gelarnya adalah Kaisar. Itu. Jadi mereka punya gelar Kemudian dari gelar-gelar itu nanti ada nama-nama mereka masing-masing. Demikian juga Firaun ini. Ya, disebutkan Firaun ini juga gelar-gelar mereka. Ya, wala alam demikian yang yang jelas kita beriman padanya namanya Firaun sudah. Kalau juga mengatakan namanya Ramses dan sebagainya. <clears throat> Kalau di Indonesia kan ada Sultan Agung 1, 2, 3 itu atau istilah-istilah mereka itu, Amangkubuwono dan sebagainya. Wala alam demikian. Jadi di sini disebutkan bahwa Firaun itu rajanya, menterinya namanya Haman, bahkan Korun dan Korun ini ini Bani Israel. Sebagaimana tadi surat Al-Qasas tadi. Paham? Jadi Korun ini yang punya harta banyak sampai kuncinya itu tidak bisa dibawa oleh orang yang punya kekuatan itu, ya. Ya, itu dari Israeli. Min qaumi Musa dari kaum Musa ila anahu kana ala dini Firaun. Wa milati tapi dia agamanya agamanya Firaun. Wakan ada mal jazil punya harta yang banyak, jiddan sangat banyak sekali. Allah sebutkan di surat Al-Qasas. Ya demikian. <clears throat> Jadi ini yang pertama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita tidak sia-sia bahkan mengutus Rasul. Kemudian asalnya yang kedua, Insya Allah nanti kita teruskan kita membaca usul fikih.